Mereka orang-orang Yahud mengimani terhadap sihir. Wat-tauhud. Dan orang Yahudi mereka mengimani terhadap tauhud. Setelah itu disebutkan tafsir makna tauhud. Disebutkan di sini oleh Umar bin Khattab, qala Umar Al-jibtu as-sihr wa tawhut syaitan. Yang namanya al-jibat itu sihir. Dan yang namanya tawhut itu syaitan. Dan ini tafsir tawhut secara misal. Apa maksudnya? Secara misal yakni di antara makna tawhut itu setan. Karena di sana ada makna tawhut yang lain. Seperti kita lanjutkan ucapan Jabir. Waqala Jabiru. Berkata Jabir bin Abdullah sahabat. At-tawahid kuhanun. Nah ini. Yang namanya tawahid, tohut, tohut itu adalah kuhan. Para dukun-dukun. Kana yansilu alaihimu syaitan yang turun kepada para dukun setan-setan. Jadi dukun itu bekerja sama dengan setan-setan fi kulli hayyin wahidun. Pada setiap kampung kumpulan manusia hay itu wahidun satu orang. Disebutkan di sini kata Syekh Utsaimin wa hada aidan min babi tafsir bil misal. Ucapan Jabir makna tauhid itu dukun adalah tafsir dengan contoh. Tafsir dengan contoh di antara contoh tauhid itu dukun ya. Haitsu innahu ja'ala min jumlatit tawahid al-kuhan wal kahin di mana disebutkan di sini di antara sejumlah makna tauhid itu dukun-dukun. Lalu apa dukun? Kuhan itu apa dan siapa mereka? <coughs> wal kuhan wal kahin kil makna kuhan ialah dukun ialah alladhi yukhbiru amma fil dhamir. Makna dukun itu adalah siapa saja yang menghabarkan amma fil dhamir perkara yang ada di dalam dada seorang atau perkara yang tersembunyi pada diri seorang alladhi yukhbiru amma fil dhamir dukun adalah orang yang menghabarkan perkara yang domir yang tersembunyi yang tersimpan ini makna daripada eh, kuhan, dukun. Dan para dukun-dukun ini biasa meramal orang-orang yang datang kepadanya dengan membaca wajahnya, dengan membaca telapak tangannya. Ya? Dan ini sudah makrum, sudah ma'ruf di dalam perdukunan. Di dalam perdukunan itu bisa menggunakan wajah. Dia terka dengan kamus ramalannya atau dengan angka kelahirannya. Ya, lahirnya bulan apa, tahunnya berapa, nanti akan dikhabarkan apa yang tersembunyi pada dirinya. Atau dengan bulan kelahirannya. Dia Gemini atau Leo atau apa? Hmm. Tinggal diramal aja. Ya, ramalan apa? Bintang. Ramalan bintang. Itu pekerjaan para kuhan, dukun-dukun. Barokallahu fikum. Atau dengan namanya. Misalnya ada seorang bernama Darsono. Hmm. Darsono. Depannya dar, akhirannya no. Nanti akan dibuka. Apa namanya? Bantal jemurnya atau primbonnya. Itu adalah kuhan. Dukun. Barakallahu fikum. Wakil ada juga yang mengatakan alladhi yukhbiru anil muhibat fil mustaqbal. Yang namanya dukun siapa saja yang mengkhabarkan perkara-perkara yang akan terjadi, perkara gaib. Siapa saja yang mengkhabarkan anil muhibat perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Terjadinya hari kiamat, terjadinya turunnya rezeki, hilangnya rezeki yang akan terjadi. Para dukun biasanya menerka, meraba, meramal dengan rumusnya. Ya. Termasuk para dukun biasa meramal nomor-nomor jitu Nomor yang akan keluar sekarang buntutnya lima. <laughs> Ini tanya ke dukun. Jadi pekerjaan yang jahat. Membikin kejahatan di muka bumi ini. Ya. Barakallahu fiikum. Wa kana haula'il kuhan tanzilu alaihim syayatin. Dan para dukun-dukun ini yang profesinya, pekerjaannya sebagai para dukun biasanya haulail kuhan tanzilu alaihimus syaitan turun turun kepada mereka setan-setan bima istarqau minas sam'i minas sama dengan membawa apa yang mereka curi dari pendengaran langit Para setan-setan itu mereka mencari pendengaran yang ada di langit Lalu nanti dikhabarkan kepada para dukun-dukun seperti dalam Al-Qur'an. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku ceritakan kepada kalian? Ala man tanazzalu syayatin? Setan-setan itu turun kepada siapa? Hmm. Maukah aku ceritakan kata Allah? Setan-setan itu biasa turunnya kepada siapa? Hubungannya dengan siapa? Tanazzalu ala kulli afakin afim. Dia akan selalu turun kepada setiap afak. Afak orang yang paling banyak bikin kedustaan. Siapa yang paling banyak bikin kedustaan? Dukun. Ya. Entah dukun yang berpenampilan muslim atau non muslim. Sama. Kerjanya ialah afak. Bikin kedustaan. Asim. Tukang bikin dosa. Ya. Sehingga ada seorang yang jadi dukun harus bisa mampu menzinai seratus janda. Bayangkan. Masya Allah. Setan menyuruh dia. Untuk bisa mendapatkan ilmunya harus mampu menzinai seratus janda. Masya Allah. Lebih jahat lagi setelah dizinai dibunuh. Itulah pekerjaan. Pekerjaan syaitan membuat kerusakan kepada manusia. Yulqawna sam'a wa aksaruhum kazibun. Yulqun as-sam'a. Setan-setan ini melemparkan pendengaran kepada para dukun. Wa aksaruhum kazibun. Namun kata Allah, kebanyakan mereka pun para pendusta, ya. Para pendusta yang mereka banyak membuat kedustaan-kedustaan. Seribu kedustaan dibungkus dengan satu berita yang pas kebetulan benar. Jadi dustanya seribu, yang benar cuman satu. Satu pun pas ngepasi. Apa pas ngepasi? Pas ngepasi maksudnya ya pas banget gitu. Biasanya salah semuanya. Gitu. Contoh tadi, Pak Dukun, buntut berapa sekarang yang keluar? Ya. Oh di Hong Kong sekarang buntutnya lima yang keluar. Pas kebenaran lima. Wah. Jadilah dia dukun terkenal sejagat raya. Biasa nerbak buntut tadi. bilang minta alih Benarnya cuma satu itu pun ngepasti bener yang dusta seribu. Tapi tertutup orang. Orang akan menutup diri dari kedustaannya. Karena setan sudah menghias-hiasi pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut dengan sesuatu yang kelihatannya benar. Barakallahu fiik. Wa kana kullu hayyin kata Syekh min ahya'il Arab lahum kahinun yastakhdimus syayatin. Dan adalah pada setiap kampung. Setiap kampung, penduduk bangsa Arab, lahum kahin, mereka dulu punya para dukun-dukun. Atau kami tua kalau kita. Kami tua atau apa? Eh, kami tua. Yang biasanya ditanya. Bah, saya mau nikah. Ya. Mau nikah, tanya ke dukun. Sudah selesai menikah? Bah, saya mau pindah rumah. Ngadepnya ngalor orang pangidul. Eh? Pasnya ngadep kemana? Ya, nanti akan diramal. Sudah punya anak, bah. Saya sudah punya anak. Namanya siapa? Yang pas depannya O apa I? Ya. Oh ini lahirnya hari Kamis. Berarti apalagi kemisnya kemis pahing ya misalnya nanti akhirnya demikian diramal-ramal sampai mau cari pekerjaan pun tanya lagi yang pas apa Pak Dukun ya. jadi semuanya urusan hidupnya seolah-olah dipegang oleh dia ya. Barokallahu lalu mana ikrarnya kita kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah Barokallahu. Fatastariku lahu sama fatati bi khabari sama ilaih maka dukun eh, para setan-setan itu mencuri pendengaran langit dan didatangkan berita dari langit wa kanu yatahakamun ilaihi bil jahiliyah dan mereka orang-orang Arab dulu menjadikan hakim sang pemberi keputusan di zaman jahiliyah dulu setelah turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kemudian tertutuplah pintu-pintu untuk mencuri pendengaran langit ya. ya ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat maka setan-setan ini ketika ingin mencuri pendengaran langit tidak mampu lagi. Ada apa ini? Apa yang menghalangi ini? Jin-jin itu mencari sumbernya. Apa sebenarnya? mereka dapatkan oh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sedang menegakkan solat dan membaca ayat. Wah ini sebabnya. Kita sudah tidak mampu lagi mencuri pendengaran langit. Watawahid laisu mahsurin fiha Lalu Syekh Utsaimin mengatakan yang namanya tauhid tauhid itu tidak terbatas hanya pada mereka, mereka para dukun. Fatafsiru Jabir radhiyallahu anhu tafsiru bil misal. Sehingga tafsirnya ima, uh, tafsirnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu tafsir dengan contoh. Kata tafsir Umar radhiyallahu anhu sebagaimana tafsir makna tauhid yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab menafsirkan tohut setan, Kalau Jabir bin Abdullah menafsirkan tohut dukun. Sama. Setan juga kerjasamanya dengan dukun. Dukun juga kerjasamanya dengan siapa? Setan. Itulah tohut. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala jenis tauhid. Walakut ba'asna fi kulli rasulan abudullah wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah utus pada setiap umat manusia. Siapa ya? Di antara mereka dikatakan oleh Allah rasulan, seorang rasul. abudullah agar mereka beribadah ikhlas, bertauhid hanya kepada Allah dan menjauhi para tauhid. Dijauhi, bukan didekati. Sehingga kalau kita tahu makna dukun adalah makna tohut, jangan dekat-dekat dukun. Karena itu makna di antara tohut. Sehingga siapa yang dekat-dekat, dekat-dekat datang. Bertanya, membenarkan ucapan sang dukun dengan ramalannya, dengan apa yang disabarkan olehnya. Fakot kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancamannya berat. Datang membenarkan ucapannya diancam kekufuran. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang pekerjaannya sebagai dukun? Lawa yang datang saja ancamannya berat apalagi sangkahinnya lebih berat lagi. Maka pantas pada zaman Umar bin Khattab Beliau mengatakan haddus sahir qatluh. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari uh, mereka dukun-dukun tadi. Nama bisa berubah. Tetapi hakikat sesuatu tidak bisa dipungkiri. Bolehlah namanya saya bukan namanya dukun, bukan kahin. Ya. Kalau dukun tersebut Ternyata prakteknya sama dengan dukun-dukun zaman jahiliyah dulu meramal nasib. Ya. Ya sama namanya kahin walaupun sekarang diganti dengan apa namanya? Paranormal. Ya. Supranatural. Ya. ya, begitu. Namanya boleh beda. Nama boleh berganti, namun Hakikat sesuatu tidak bisa diingkari. Sama, berarti sama. Ya. Maka barakallahu fikum, kita harus berhati-hati. Tidak ada istilah dukun dalam Islam. Kalau dukun-dukun yang dikenal di kampung namanya dukun bayi begitu ya. Yang biasa apa dulu? E, bantu kita melahirkan, istri kita melahirkan. Kalau ternyata mereka memang tidak ada unsur-unsur yang berhubungan dengan jin-jin kufur tadi, tidak mengapa. Kalau memang terbukti secara ilmiah mereka tidak melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya. Yang dimaksud dukun di sini barakallahu fikum adalah para kahin-kahin tadi yang berhubungan dengan setan-setan. Baik. -setan. Setelah dibawakan oleh beliau makna al-jibat wa tahud maka barakallahu fikum uh, imam akan menyebutkan di sini dalil berikutnya. Hadis Abu Hurairah. <coughs> Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi. Anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibu ijtanibu jauhilah oleh kalian. Jauhi oleh kalian. Apa yang perlu dijauhi? as sabaa al-mubiqat. Tujuh kemaksiatan. Al-mubiqat yang membinasakan. Jauhi oleh kalian tujuh kemaksiatan yang membinasakan. Ya. Lalu beliau menyebutkan tujuh yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama hunna apakah tujuh macam itu ya. apakah tujuh macam yang membinasakan itu Kol, beliau menjawab asyirku billah asyirku billah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya ini termasuk dosa besar yang paling besarnya yang kedua As-sihru. Lah ini syahidnya sihir. Berarti sihir termasuk dosa besar. Wa qatlu nafsil lati haramallah illa bilhaq Yang ketiga, membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Illa kecuali dengan cara yang benar. Membunuh jiwa manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Yang tidak boleh dibunuh seorang muslim, orang kafir muahid, termasuk orang kafir musta'min. ini orang tidak boleh dibunuh. Mukmin, muslim atau orang kafir tapi muahid Al musta'min. Tidak boleh dibunuh. Kecuali dengan sebab yang benar. Sebab yang benar seperti la yahilu muslimin la yahilu damimri'in muslimin tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan kalimat syahadat illa bi ihdas salas kecuali melakukan salah satu tiga sebab sayyibu zani orang yang bersuami atau beristri lalu berzina dirajam sampai mati. An-nafsu binafas membunuh jiwa. Kisos tertarik lidini orang yang murtad. Al-mufaraq oleh jamaah keluar dari jamaah kaum muslimin. Ini sebab yang dibenarkan. Yang ketiga, eh yang keempat. Wa aklu riba. <clears throat> Wa aklu riba memakan riba. Memakan riba. Ya. Memakan riba termasuk dosa besar. Nah, memakan hasil riba. La'anallah akilu riba wa mukilah wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang makan riba. Hasil riba. Dia punya pekerjaan dari hasil meribakan sesuatu. Au mukiluh diberi makan dari hasil riba. Wa katibah yang mencatat wasyahidah dan yang menjadi saksi. Dilaknat menunjukkan dosa besar. Wa aklu malal yatim. Yang berikutnya memakan harta anak yatim. Wa tawalli dan lari. Lari lari mundur di saat berkecamuknya perang. Lari di saat berkecamuknya perang, lari dari pertempuran, meninggalkan kaum muslimin. Ini termasuk dosa besar. Lari ketika sedang berkecamuk perang, dia lari, meninggalkan kaum muslimin dibiarkan bertempur melawan orang kafir. Ini termasuk dosa besar. Baik. Dan ful muhsanat dan menuduh. Qadhaf itu menuduh berbuat zina ataupun liwat waktu itu seorang berhubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu juga termasuk di antara makna di sini. Waqatul muhsanat menuduh berzina. Al muhsanat wanita yang harair, wanita yang merdeka. Al ghafilat al mu'minat menuduh wanita yang merdeka, wanita yang terhormat. Ya, melakukan apa? Berzina, menuduh tanpa bukti. Ya. Karena menuduh berzina, menuduh wanita yang merdeka atau makna afifat al-mu'minat al-ghafilat, ghafilat di sini wanita yang menjaga diri dari berzina. Para yang salihah, terjaga untuk berbuat zina itu jauh ya. jauh dari itu berbuat zina itu namanya ghafilat al mukminat wanita yang mukminah orangnya merdeka orangnya e, jauh dari tuduhan berbuat zina orangnya baik mukminat wanita yang mukminah lalu kita menuduh dia berzina ini termasuk dosa besar waladina yarmunal muhsanat dalam ayat Orang yang menuduh berzina wanita-wanita yang terhormat tadi, mukminah, ter menjaga kehormatannya, ya. Sumalam yatu bi arbaati syuhada. Lalu yang menuduh tidak mampu mendatangkan empat saksi orang. Menuduh harus datangkan saksi. Si fulanah tadi malam berzina saya lihat. Nah, datangkan saksi empat orang. Empat orang ini semuanya harus lihat. Semuanya lihat. Ya, empat orang. Ketika dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, fajliduhum Samani Najalda, Cambuk dia. Ya. Yang nuduh dicambuk. Dirajam, dicambuk puluh kali Samani Najalda, walatak balulahum syahadah abada. ulai kahumul fasikun. Itulah orang yang fasik. Jadi Orang yang mereka menuduh berzina ini harus mampu mendatangkan empat orang saksi. Maka berhati-hati dari berbicara kehormatan wanita yang solihat. Apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang tidak terbukti. Innal yuhibunal yuhibbunal antasyi'al fahishah fil zalamu. Sesungguhnya orang yang senang menebarkan berita kekejian di tengah-tengah orang mukmin. Ini perbuatan yang sangat tercela. Maka harus berhati-hati. Baik. Kembali kepada pelajaran. Hadis Abu Hurairah di sini disebutkan tujuh contoh di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Apa makna ijtanibu? Ya. Ijtanibu di dalam sarah Syekh Utsaimin untuk melihat an alaihi wasallam ansahul khalqi lil khalqi. Nabi Muhammad SAW itu ansah orang yang paling tulus, tulus terhadap manusia. Tulus dalam memberikan nasihat kepada manusia. Fakulu syai'in yadurun nas fi dinihim wa dunyahum yuhadziruhum minhu bukti ketulusannya. Kata sih segala perkara ya turun nasu yang akan membahayakan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang akan membahayakan kehidupan manusia. Fit dunya, fit dinihim, wa dunyahum. Baik membahayakan dari sisi din, agama. Karena kita beribadah hidup untuk beragama wa sampai-sampai dalam urusan dunia mereka. Insyaallah. Beliau adalah orang yang paling tulus dalam memberikan nasihat. Tidak ada tendensi apapun. Niatnya ialah menyampaikan wahyu saja. Nasihat yang murni. Untuk sekalian manusia. Ya. Wa yuhadziruhum minhu dan beliau yuhadzir mentahdir. Apa itu mentahdir? Mengingatkan bahayanya. Sebagaimana beliau sering berkhutbah dalam hujat ah, khutbatul hajah, beliau sering membawakan hadis wa iyyakum wa muhjasatil umur. Jauhilah oleh kalian wahai kaum muslimin perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala perkara yang dibikin-bikin dalam urusan ibadah, agama, itulah yang namanya bid'ah. Jadi bid'ahnya belum muncul. Ya, itu sudah diapakan? Hati-hati. Nabi bukan meramal. Nabi bukan meramal-ramal ke keadaan kaum muslimin nanti, tapi ini merupakan peringatan yang akan terjadi mengkabarkan kepada manusia untuk berhati-hati nanti akan terjadi. Ya. Maka beliau katakan, wa iyyakum. Padahal bid'ahnya belum terjadi. Tapi sudah diapakan? Hati-hati. Maka bagaimana kaum muslimin kalau bid'ahnya sudah terjadi? Perlu diingatkan atau dibiarkan? Ya. Kalau bid'ahnya belum terjadi, Nabi sudah berulang-ulang setiap khutbatul hajah Beliau bawakan hadis ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Diingatkan setiap kali khutbatul hajah. Padahal kebid'ahan yang kita saksikan hari ini belum muncul. Tapi sudah diapakan? Diperingatkan. Diperingatkan maksudnya agar hati-hati peringatan apa peringatannya? Membahayakan kesehatan. Peringatan siapa itu? Peringatan pemerintah. Apa itu peringatan Pak pemerintah? Bahaya apa? Rokok. Itu maksudnya supaya ditinggalkan apa dijaga? Maksudnya pemerintah itu ditinggalkan. Tidak jujur cuman peringatan dibaca tok peringatan. Jalan terus ngentornya. Nah begitu, peringatan bahaya itu. Maksudnya begitu, ditinggalkan. Sama. Rasul sallallahu alaihi lebih penyayang dari orang-orang yang sangat sayang kepada kita agar kita selamat dunia dan akhiratnya. Beliau ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara bid'ah. Maka kalau bid'ah sekarang sudah ada, maka perlu kita ingatkan. Ya, kan begitu. Karena Rasul sallallahu alaihi sudah tidak ada, apa kira kita kira-kira kita dibiarkan bingung? Kita dibiarkan bingung, tidak bisa menentukan sikap. Tentu agama yang sempurna sudah menuntun dan membimbing. Ini namanya bid'ah. Sebabnya apa? Ini sebabnya. Sudah ditunjuk-tunjukkan satu persatu. Dalil-dalilnya bisa dirinci. Ya. Dan ini butuh butuh seorang itu belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga para ulama kita pun merinci dan menerangkan perkara-perkara bid'ah yang terus muncul. Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah yang lainnya. Walaupun sekarang berganti nama. Tapi sama hakikatnya. Oh ini bid'ah khawarij. Cuman gaya baru. Oh ini syiah. Cuman modelnya gaya baru. Sama. Dan para ulama bisa membacanya. Jadi kalau zaman dulu Nabi SAW sudah mengingatkan bid'ah. Maka kita sebagai seorang da'i yang jujur ingin menyelamatkan umat Islam ingatkan umat Islam itu dari perkara bid'ah jangan terus kemudian diem jangan nanti mbok pada pecah hatinya jadi apa kita bersatu saja walaupun warna-warni akhirnya apa bid'ahnya hidup sunnahnya mati karena kalau bid'ah hidup, sunnah jadi mati masalahnya. Sehingga kalau orang menghidupkan sunnah, maka dia akan mematikan bid'ah bid'ahnya. Allah fikum. Ya. Para hadirin, ijtanibu jauhilah oleh kalian. Oleh karena itu Nabi mengatakan ijtanibu jauhilah. Wahya ablagh min qawlihi utruku. Ijtanibu itu lebih tandes lebih tandes ucapannya daripada utruku. Utruku tinggalkan. Beliau mengatakan ijtanibu, jauhilah. Dari sisi mana? Sisi lebih dalamnya, lebih tandesnya. Lianna al-istinab maknahu antakuna min janib wahia fi janibin akhar. Kalau menggunakan kalimat ijtanibu Maknanya al-ijtinab yaitu Anda takut berada fi janib pada uh, sisi sebelah sana wahia fi janibin akhar dan dia di sisi yang lain. Jadi saling apa namanya? berjauhan. Dia dikutub sana, kita dikutub sana. Itu makna ijtanibu. Sehingga wahada yaltazimu al-bu'du anha sehingga kalimat istanibu mengharuskan. Adanya apa? Al-bu'd jauh dari dosa tersebut. Seperti dalam Al-Qur'an sering beliau Allah uh, kita lihat dalam Al-Quran Barakallahu fikum Allah Ta'ala sering menggunakan kalimat ketika melarang kita berzina Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran? Wala taqrabu azina. Jangan mendekati apa? Zina. Bahasanya bagus. Jangan dekati zina. Mafhumnya kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi apa? melakukan. Jangan pakai bahasa yang mencocoki hawa nafsunya. Ini kan cuma dekat-dekat. Zinanya kan tidak dilarang. Dulu? Antum tidak paham bahasa. Allah dengan bahasa Allah Taala menggunakan bahasa yang cukup bagus. Jangan deket-deket. Deket-deket saja tidak boleh. Apalagi sampai berzina. Tuh. Makanya dalam syariat disebutkan beberapa perkara perkara yang dilarang karena bisa mendekatkan diri kepada zina. Contoh, layak luana rojulun bimroatin Jangan kholwah berduaan laki perempuan. Bukan mahramnya, berduaan. Dilarang. Kenapa? Karena salisuhuma syaiton, pihak ketiganya siapa? Setan. Setan kerjanya apa? Dia akan membisiki. Tenang saja. Di sini tidak ada orang lain kecuali kamu berdua. Lu malaikat kemana? Malaikatnya tidak kelihatan. Bisikannya tenang saja, di sini tidak ada orang lain. Cuman kamu berdua. Padahal hidup di alun-alun dia. Ya. Masya Allah. Setan membisikkan kalimat tersebut. Padahal malaikat ada. Bisikan setan lebih kuat kata. Ini akan menjadikan orang terjatuh kepada zina, maka dilarang. Contoh yang lain. La yadha'ahadukum mismar fi Kalau sarah seorang dari kalian kepalanya ditusuk besi yang panas dari neraka khair lahu min ayyamu samra'atan la tahillalahu daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Menyentuh wanita yang tidak halal itu diancam sesuatu yang berat. Apa itu? Salah seorang kepalanya ditusuk dengan besi yang panas. Itu masih lebih ringan. Masih lebih ringan daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Kenapa sih masalahnya? Masalahnya kalau sudah nyentuh tangannya, Masya Allah halusnya. Saya Setan akan membisiki, itu baru tangan yang halus. Nah itu. Akan lebih jahat lagi dia. Makanya dilarang. Termasuk di sini beliau menggunakan kalimat ijtanibu jauhilah dia di sebelah utara, kita berada di selatan. Tidak akan ketemu. Ya. Kapan bertemu? Menjauh. Kapan ada kesempatan? Menjauh. Itu maknanya. Jangan dekat-dekat. Jangan melakukan. Apa di antara tujuh macam? Ay utruku bal asyattu min mujarradi tar. Istanibu itu maknanya tinggalkan. Bahkan itu lebih maknanya lebih dari sekedar meninggalkan Li'anal insan kodiat yatruku syai' wa huwa Sebab kadang orang meninggalkan sesuatu tapi dia dekat dengan sesuatu itu. Tetapi kalau dia katakan fa'in kila ijtanibu, ijtanibhu, jauhilah. Aik utrukhu ma'al buat Tinggalkan sambil menjauh. Ditinggalkan sambil menjauh. Ya, jangan dia tinggalkan tapi masih dekat-dekat. Dia tinggalkan dosa tersebut tapi masih dekat-dekat dengan dosa itu. Jangan, jauhi. Supaya lebih berhati-hati. Sebab kalau orang itu meninggalkan suatu kejahatan, ternyata masih dekat dengan kejahatan itu, khawatir setan membisikkan lagi. Gampang, tobat lagi kan bisa. Tidak? Ya kan? Maka harus menjauh. Sehingga ketika ada seorang bertobat apa bimbingan orang yang alim? Tinggalkan negerimu yang jelek.